Tapi bismillah, yang selanjutnya perhatikan i'rabu kaza. Kemarin sudah Anda sebutkan kaza dia adalah ismu kinaya an adadin. Dia adalah isim mabni ala sukun fi mahallin sesuai dengan kedudukannya nanti. Jadi kaza itu adalah isim mabni ala sukun di atas sukun. I'rabnya nanti nggak boleh langsung, dia harus menggunakan fi mahalli. Fi mahalli apa? Itu tergantung nanti dalam konteksnya, dia terletak sebagai apa di situ. Kalau konteksnya sebagai fa'il berarti fi mahalli rofin. Kalau konteksnya sebagai maf'ulun bi berarti fi mahalli nasbin. Kalau konteksnya sebagai kemasukan huruf jar berarti fi mahalli jarrin. Yang jelasnya kaza adalah isim mabniun alas sukuni. Ismu kinaya. Sekarang kalau di i'rab kazanya tuh robu kaza ala hasabil mauqi'i. Kaza di i'rab sesuai dengan kedudukannya di dalam sebuah jumlah. Paham? Ja'a kaza sodikon Kaza di sini sebagai fa'il, berarti kaza ismun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Ya, fi mahalli raf'in fa'ilun. Kemudian absortu kaza sadiqan. Kaza di sini sebagai maf'ul bi dari absortu absara af'ala yuf'ilu ini adalah fi'il yang mutaaddi. Saya melihat kaza sadiqan, beberapa orang teman. Kaza berarti sebagai maf'ulun bi. Berarti kalau di i'rab nanti ismun mansubun. Kaza ismun ismun mabniyun ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Kemudian salam tu ala kaza sodikon. Saya mengucapkan salam atas beberapa orang teman. Dia ismun majrurun di sini karena kemasukan ala harfu Berarti kaza ismun mabniun ala sukuni ismu kinayatin ya mabniun ala sukuni fi mahalli jarrin mudhafun eh, mu, fi mahalli jarrin majrurun karena kemasukan amil jar kemudian ukrima kaza sadiqon sebagai ibul fa'il juga ini sama fil baiti kaza sodikon kaza sebagai mubtada fi mahalli raf'in nanti mubtadaun jadi jelas di sini kalau kazanya itu adalah isim mabni fi mahalli eh, mabniun ala sukuni fi mahalli tergantung kedudukannya. Rafa fi mahalli rafin dalam keadaan nasab fi mahalli nasbin dalam keadaan jar fi mahalli jarrin. Itu untuk kaza. Adapun tamiznya kaza, tamizu kaza. tamiz dari kaza mufradun mansubun. tamiz kaza nanti karena dia kan dikinayatul adat. Berarti tetap juga punya tamiz sama seperti dengan adat. Tamiznya selalu berbentuk isim mufrad dalam keadaan nasab. Contoh fil fasli kaza taliban. Taliban ismun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu ala akhirih sebagai tamyizan. Taliban tamyizun mansubun wa alamatu nasbi al-fathatu. Wa yasihu jarruhu dan boleh juga dijerkan kalau dijarkan nanti dibaca jar sebagai mudhof ilai. Berarti kaza di satu sisi di irob sesuai dengan kedudukan, di satu sisi dia sebagai mudhof. Kalau dalam kitab mausua itu disebutkan seperti itu. Tamiznya kaza itu dua. Nasab sebagai tamiz atau majrur sebagai mudhof ilai. Paham? Seperti fil fasli kaza talibin. Kaza talibin. Dibaca majrur talibin. Bukan taliban dibacanya. Tapi talibin. Dibaca majrur. Talibin mudhafun ilaihi majrurun. Wa alamatu jarrihi al-kasratu. Tanda jernya dengan kasro. Sekarang yang berikutnya bid'un atau bid'atun. bid'un atau bid'atun tadullani alal a'dadi min salasatin ila tis'atin. Bid'un atau bid'atun keduanya ini menunjukkan terhadap bilangan-bilangan dari tiga sampai sembilan. Mau empat, lima, enam, tujuh, delapan, paling banyaknya sembilan, Paling sedikitnya adalah tiga. Wahuma huma ya'khudhani hukma hazil a'dadi min haithu tazkiru wa ta'nisu dan keduanya yaitu bid'un sama bid'atun itu mengambil hukum bilangan-bilangan ini dari sisi muzakkar dan muannasnya. Bilangan 3 sampai 9 dia sama ma'dudnya nanti atau sama tamiznya nanti kan selalu berselisih. Kalau tiga bilangan tiganya muzakkar, berarti tamyiznya mu'annas atau ma'dudnya pasti mu'an mu'annas. Kalau bilangannya mu'annas berarti tamiznya muzak muzakkar dan itu dilihat ke lafaz mufradnya kan. Ah, bid'un sama bid'atun itu adalah lafadz yang sama cuman hanya bid'un untuk laki-laki, bid'atun untuk perempuan. Kenapa ada dua lafat ini? Karena keduanya ini mengambil hukum bilangan 3 sampai 9 dari sisi muzakkar dan muannasnya. Bilangan 3 sampai 9 itu selalu menyelisih ma'dud dari sisi jenis kan. Ah, bid'un kan termasuk bilangan yang sampai tiga, antara 3 sampai 9. Maka dia pasti akan selalu menyelisih ma'dudnya dalam sisi jenisnya nanti. Kalau ma'dudnya muzakkar, bid'unnya mu'annas, berarti bid'atun bacanya. Kalau ma'dudnya mu'annas, maka bid'unnya muzakkar. Sekarang kita lihat. Korotu bid'a suwarin. Saya membaca beberapa surah. Maksudnya antara 3 sampai 9 surah. Di situ dengan lafaz muzakkar bid'un. Kenapa? Karena suwarin ini adalah muannas. Ya, mufrotnya dilihat ke mufrotnya adalah suratun. Suratun itu muan muannas. Cara menghukumi jenisnya ma'dud nanti lihat ke mufrotnya. Kalau mufrotnya muannas maka ma'dudnya itu dihukumi muannas. Kalau ma muzakar, makdutnya ma'dudnya dihukumi muzakar. Suwarin kalau dilihat ke mufrotnya, itu adalah suratun dihukumi muannas. Maka lafat yang digunakan adalah bid'un menjadi bid'ah dibaca nasab sebagai maf'ul Karena bilangan 3 sampai 9 selalu menyelisih ma'dud, ma'dudnya dalam sisi jenisnya. Hai warada lafdu bid'un muzakkaron. Dari sisi lafat bid'un itu datang dengan bentuk muzakkar wal ma'dudu muannasun Sedangkan ma'dudnya itu dalam keadaan mu'annas, yaitu suwarin. Mufradnya adalah suratun. Difaham sampai sini enggak? Selalu menyelisihi makdud dalam sisi jenis. Makanya dia punya dua lafad. Bid'un untuk muzakkar kalau makdudnya mu'annas. Bid'atun untuk mu'annas kalau makdudnya muzakkar. Wa mislu, dan contoh lihat lagi. Zurtu bid'ata asdiqo'ah. Dibaca majrur di situ tapi karena dia adalah mamnu min nanti tanda majrurnya dengan fathah. Sekarang kita lihat asdiqau ini adalah jamak taksir. Namun kita mau lihat ke mufrodnya. Mufrodnya dia apa di sini? Ternyata mufrodnya adalah sodikun. Sodikun adalah muzakkar. Maka memakainya adalah bid'atun. Jadi saya mengunjungi beberapa orang sahabat, tapi sahabat yang saya kunjungi itu berapa jumlahnya? Pokoknya antara 3 sampai 9 orang. Tidak kurang dari 3, tidak lebih dari 9. Paham? Misalkan pada kenyataannya nanti yang saya kunjungi itu 5 orang, yang masuk kata bid'un. Kalau yang saya kunjungi 8 orang, memang hakikatnya setelah sampai di sana ternyata mereka hanya 8 orang, berarti juga masuk dalam kata bid'un. Tapi permasalahannya dia menggunakan muannas bid'atan, bid'ata. Paham? Kenapa? Karena asdiqa'u muzakkar eh, mufradnya itu adalah sodikun muan muzakkar. Tiga sampai sembilan selalu berselisih dalam sisi jenisnya. Hai sujat kalimatu bid'atin muannasatun. Kata bid'atun datang dalam bentuk muannas wal ma'dudu asdiqa'a dan ma'dudnya yaitu asdiqa'u muzakkaron dalam keadaan muzakkar. Kenapa? Karena kita lihat ke mufradnya bukan lihat ke jamaknya ya. Kalau jamak kan dihukumi muannas itu. Kita lihat ke mufradnya. Asdiqa'u mufradnya adalah shodiqun. Wa mislu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seperti perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-imanu bid'un wasittuna syu'batan. Dibaca nasab di sini ya. Karena ini sudah ma'tuf alai. Situn 60, 60 sekian lah. Nah, dari 63 sampai 69 kan. Apa tamisnya dia? Mufrad mansub. Ya, mufrad mansub. Syu'batan mufrad mansub. Sekarang kita lihat Al-imanu, iman itu ada bid'un wasituna. Itu antara 60 sekian syu'bah, cabang. Jadi iman itu memiliki 60 sekian cabang. Dari 63 sampai 69 cabang. Di sini syu'batan, ini kan sudah mufrad. ya, karena kan tamisnya bilangan dari 11 sampai 99 kan mufrad mansub. Maka bilangannya ini nanti ya dia dilihat dari lafaz mufradnya syu'batan sudah mufrad dihukumi muannas maka bid'un digunakan lafaz muzak muzakkarnya. Wa mithlu ishtaraitu bid'ata asyara qalaman mufrad mansub juga ya. Kolaman di sini muzakkar. Maka menggunakan bid'ata. Ya, saya membeli antara ya sekitar antara 13 sampai 19 pena. itu. Pastinya berapa nanti dilihat pada kenyataannya. Pokoknya bilangan paling sedikit pena yang saya beli 13, yang paling banyaknya adalah 19. Di sini kolaman muzakkar maka digunakan bid'atan yang berbentuk muannas. Kemudian itu bid'a asrota kisotan. Ya, kisotan, mufrad mansub berarti bid'a digunakan lafaz muzakkar muzakarnya. Ini untuk lafaz bid'un atau bid'atun. Dia selalu menyelisih ma'dud dalam sisi jenisnya. Kemudian yang perlu Anda ingatkan, diperhatikan, dicatat dengan baik. Bid'un sama bid'atun itu penggunaannya boleh digunakan dengan lafat mufrad dan boleh digunakan dengan lafat murakab dan boleh dengan lafat ma'tuf. Ya, bid'un atau bid'atun penggunaannya boleh dengan lafat mufrad. Berarti contohnya lafat mufrad itu indi bid'u kutubin atau indi bid'atu kutubin. Karena nanti kutubin mufradnya nanti kan adalah kitab. Nah, bid'un di sini digunakan dengan lafat mufrad. Paham? Boleh nanti digunakan dengan murokkab. Berarti gandengannya nanti bilangan 10. Seperti tadi contoh di buku kita. Bid'ata asyara atau bid'a asyrota. Ya kan? Dan kalau digunakan dengan lafat mufrad, eh, lafat murokkab, berarti hukum murokkab berlaku di sini apa? Mabniun alal fatih, Dua-duanya mabniun alal fatih, Bid'anya bid'atanya mabniun alal fathi, asyaronya juga mabniun alal fathi. Atau digunakan dengan lafad tarki eh, apa ma'tuf. Juga boleh. Ya, digunakan untuk lafad ma'tuf ma, ma, ma, ma juga juga diperbolehkan. Sekarang irobnya, irobnya bid'un atau bid'atun. irobnya sesuai kedudukannya di dalam jumlah. Dia bukan isi mabni ini ya. Bid'un ini bukan isi mabni karena bisa baca bid'un, bid'an, bid'in, itu bisa. I'rab dia nanti sesuai dengan kedudukannya di dalam jumlah dan dia bukan isi mabni. Ingat Bid'un sama bid'atun bukan dalam dalam golongan isim mabni. Sekarang tamiznya. Tamiznya apabila dia mufrad mengikuti bilangan mufrad. Berarti kalau 3 sampai 9 tamisnya adalah jamak majrur. Contoh di atas di atas sudah cocok ya. Qara'tu bid'a suwarin. Suwarin jamak majrur. Paham? Nanti kalau dia Murokab atau ma'tuf, ma'tuf ya bukan ma'tuf ma'tuf alai, baru ma'tuf alai saja. Berarti nanti dari dia bergandengan sampai 11 sampai 90 9 apa tamisnya? mufrod mansub. Kalau nanti gandengannya di atas dari bilangan itu, berarti mufrod majrur. Paham ini? Tamiznya dilihat kalau dia bilangannya mufrad bid'un saja dia memakai eh, eh, tamiznya e, tamiznya bilangan 3 sampai 9 yaitu jamak majrur. Contoh di kitab kita kan qara'tu bid'ah suwarin ini kan mufrad. 3 sampai 9 saya membaca antara 3 sampai 9 su surah. Surat suwarin di situ jamak dari suratun. Jamak taksirnya Paham? Jamak majrur. Bukan bid'ah suwarun atau suwaron, bukan tapi suwarin. Kalau nanti dia bergandengan dengan angka sebelah, antara 11 sampai 99, berarti nanti dia adalah mufrad mansub. Seperti contoh di buku kita yang tadi, ya itu bid'ata asyara kolaman atau itu bid'a asyrota kiswatan. Adapun bilangan asyra itu akan mencocoki ma'dudnya kan. Karena kolaman muzakkar, asyara dibaca muzak muzakkar. Kiswatan muannas, asyrota dibaca muannas. Adapun kalau 3 sampai 9 selalu menyelisihi ma'dud. Adapun asyaratun itu selalu mencocoki ma'dud. Ini hukum tamis berlaku di sini gitu. Ya, hukum tamisnya berlaku di sini.